Doa orang saum kenapa diijabah? Karena urusannya hanya spesial dengan Allah kalau sholat. Kemana si Ustad? Tuh ke sholat, kaciri takbir ruku jeng sujudna. Kemana si Anu? Ke umroh tuh, ayah di bandara. Kemana si itu? Ke mayar jakat, kaciri mayarna. Kemana si itu? Ke naon, ke haji, ke syahadat, tersaksikan. Tapi kalau saum, siapa yang menyaksikannya? Fa'in nahuli, saum itu untukku, tak bisa lebay. Sok paling saum. Wuh, nyian video Instagram berat sekali saum kita hari ini Bibirku sampai pecah-pecah tuh. Keren mudah-mudahan saum kita menjadi pahala. Kayak angin setik dayak-dayak. Hey, faiza farog tafang sob sing ikhlas. Maka judulnya gaspol ibadah. Kenapa menangan perang dalam Islam dimenangkan bulan Ramadan? Extra power urang mun hayang wanian ngosongan beteng jadi ningali nu ngajak lu teh ngadahar lain leles melanoi eta atuh da saurna teu lebay abong awal-awal Ramadan saurna puting setengah dua geus harudang segala didahar nya aing geus dahar mah tuh proteina kanu panon luluhurna siga tokorek nutup roring door berat Riatna ka subuh ke masjid jadi ente karena wareg sunnahna setik-setik mulungannya sunnah saum itu beberapa menit menjelang azan tapi entong berangan lamun peting teing jam salapan nges kekereyapan jam 11 nges memelas jam 10 mengeluh jam 2 hampir wafat asar kesasar ngarayap nangan dahareun ti asar kenehnya kumpul-kumpul wah kerupuk mie bakso tahu rujak cuka seblak ceker goyobot cendol oh, Elizabeth sakala dibeli wah nama jate jam setengah lima ngeskiu kieu we eh. nu tara radio ke mau radio setel request minta adan maghrib aduh siap teh ya ngadenge suara langsung ngadenge suara Rokok tok langsung kedewek nyoy kelan promah eh udah gende Tete-tete saum lu teh ikhlas ente gitu sare wae ye saum lain tuh menang sare tong sare wae nanti yang terasa nikmatnya bukan saumnya tapi sarena eh bener lamun saum rek sare wae balikin saurna maghrib bukana subuh dua tahun kuat da cek Al-Quran nama tekidu faidha farokta bangsob kerjakan satu pekerjaan saum adalah pekerjaan perintah ya yualadina amanu kutiba sok laksanakan beres eta tong lulus salat ngaji tadarus sare we ya mah bengut baru buten sesuhun jam medut ramijur rarai ditanya males ngajawab untuk make behor rawing kangkung dia datang ngosok gigi ah Ustaz kan batal ngosok gigi bulan Ramadan cek saha iroh batal teh lamun ngosok gigi nah tilu rasa sok gigi isuk-isuk rasa stroberi kodomo berang rasa melon terus sikatnya dicetrok diteleg nah eta nu ngabatalkeun mah Ustaz aya teh hitut ke bulan puasa di kolam renang na balong na cai batal teh batal teh lamun diambean deui Oh, gawes ya teh dan memang getangtengah bisa niyak unya mau menang elmu memerren ibadahnya ngacap ru we dagogo danhana atau bulan Romadn ningali Mi dicengekan jeng lementi jam 12 barang udah tauhid deya ga tuh tahu ningali barang lah ningali tulisan goyobo weh dan motor teh nga gibeg ga tuh nu ngabonceng es batu udah dituturkan ya teh jika yoyo ningali oli rem weda jika marjana tuh ningali pangumahan piring aduh jika lapis legit spon spon ningali cucunguk lewat dah jika korma tuh kerpuasa mah ngerasa tuh berat tantangannya nya ningali kamu eh, ya kamu kayak jodoh aku ke Ramadan mah matak sauma ker kami epi eh, cek Allah teh fa huli aku yang akan wa anna ajri bihi aku yang memberi pahalanya tong lebay mana mah yang status lelah sekali hari ini emang mana hungkul ditanya males ngejawab cicing lah orang ngerpuasa puasa naon mana teu ikhlas ya angin setik dayagdag percaya maneh puasa menilis itu dah puasa telin maneh hukum hah percaya percaya bau cobluk eh kerpuasa teh sing berseka mang Laula an asyku ala umatilah la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau aku tidak memberatkan umatku kata Nabi, aku perintahkan setiap kali mereka melaksanakan salat disuruh menggosok gigi. menggosok gigi teu batal, henteu. Nu batal mah diteleg. Jeung odolna. Urang mah riweuhnya. Biasa mandi sakedeung, bulan puasa mah loh, Sambil menyelam minum air. Biasa dua gayung, tilu gayung sabak bulan puasa ditinggali sabun tepak huntu ah iya mas sebalik